hiya tawahuwa taharatun turabiyatun mencakup mengusap wajah wal ini dan kedua tangannya Inda ada milma ketika tidak adanya air atau ada mil atau tidak adanya kemampuan alas termalihi menggunakan air. Nah, Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Definisi tayamum secara pengertian syariat adalah bersuci dengan menggunakan tanah atau debu. Tentunya yang suci yang mencakup mengusap wajah dan kedua tangannya ketika tidak adanya air atau tidak adanya kemampuan menggunakan air. Itu yang namanya at-tayammum. Dan tayammum cara bersuci seperti ini ini merupakan khosoh isi hadihil ummatil muhammadiyah khasais ummatil Muhammadiyah allati yasallahu umuraha bertayamu bersuci dengan cara menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti pengganti bersuci dengan air baik wudhu ataupun mandi wajib ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada umat Islam ini umat Muhammadiyah yakni umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya Orang Yahudi tidak ada syariat tayamum Nasrani juga sama Nah hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau nyatakan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kata beliau itu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli aku diberikan lima perkara yang tidak pernah atau yang belum Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku pada seorang pun dari nabi-nabi sebelum aku. Di antara yang kelima adalah wajulat liyal ardu masjid wa tahura. Allah jadikan bumi atau tanah ini sebagai masjid untuk kita melakukan sholat dan sebagai pahuro alat untuk tersuci. Nah, yakni dengan cara at-tayammum. <clears throat> Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga khususkan bagi umat Islam Islam dan ini takhfif wa tarkhis yaitu peringanan dan juga dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala dikala seorang wajib melakukan sholat di mana salat disyaratkan taharah dan taharah yang utama dan asalnya menggunakan air namun dikala tidak didapatkan air atau orang tersebut mampu menggunakan air, maka beralih kepada dengan cara at-tayamum. Berarti agama Islam ini agama yang mudah. Bukan agama yang susah. Agama Islam ini agama yang rahmat, bukan agama yang jahat. Agama Islam ini agama yang ringan, bukan agama yang menjadi beban. Barakallahu fikum. Hanya saja ketika orang menjauh dari tuntunan yang benar hingga akhirnya disambar pemikirannya oleh orang-orang yang ter terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang yang menyimpang akhirnya menyimpulkan Islam itu berat Islam itu membelenggu Islam itu susah padahal barakallahu fikum kalau seorang mau mengkaji kalau seorang mau mempelajari dan kembali kepada sumber asal agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, tentu dia akan mendapatkan kemudahan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih mendalam tentang apa itu tayamum, bagaimana cara syarat serta kapan dibolehkannya, maka marilah kita masuk terlebih dahulu kepada hadis yang membahas tentang at-tayammum. Dibawakan oleh al-muallifu rahimahullah beberapa hadis. Kita mengambil salah satunya saja. Hadis yang ke-37. Qala rahimahullah An Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraghtu fis sa'id kama tamarraghud dabbah ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين wa zahira kaffaihi wa wajhahu rawahul Bukhari wa Muslim dibawakan oleh muallif al-imamul maqdisi rahimahullah dalam umdatil ahkam hadis nomor 37 dari sahabat Ammar ibnu Yasir semoga Allah meridhai di beliau dan bapaknya Beliau berkata, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku fi hajatin untuk suatu keperluan. Diutus safar. Mengadakan perjalanan keluar kota. Ternyata kata beliau fa'ajnabtu. Tiba-tiba aku terkena junub mimpi basah. Mimpi ba? basah. Berarti kalau junub bagaimana? Bersucinya man mandi. Ternyata mau mandi falam ajidil ma'a. Aku tidak mendapatkan adanya air. Maka bagaimana ini ya? Ternyata dia melihat ada semacam kelinci. Kalau sudah melakukan hubungan bagaimana kalau kelinci? Guling? Guling gini apa mboten? Guling-guling ya. Maka Amar bin Yasir begini, lihat, oh begitu ya. Faka, maka tamarrohtu kama fatamar dabah. Fatamarrohtu fisoid maka aku guling-guling di tanah. gluk, gluk, gluk, gluk, gluk, gluk, sudah. Sebagaimana binatang kalau sudah melakukan hubungan berguling, guling. Nah, ini pemikiran Ammar bin Yasir. Maka kemudian beliau barokallahu fikum. Pulang ke kota Madinah datang bercerita ke Nabi. Maka fadakar tudalikalah aku ceritakan hal itu kepada Nabi. Maka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai petunjuk, sebagai pembimbing dan pemberitahu jalan yang hak ini. Maka kata beliau, Inna yakfika antakula biyadaika hakada. Padahal cukup wahai Amar. Engkau lakukan dengan tanganmu seperti ini. Nah, seperti ini dicontohkan dengan perbuatan Nabi. Bagaimana? Kata Amar, Doroba biyadahil ardo. Beliau menepukan kedua tangannya ke tanah. Dorbatan wahidah sekali tepuk. Ya, sudah. Summa Masahashima la alal yamin, kemudian mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri. Wa dhahira kaffaihi, kemudian punggung daripada apa namanya? tangannya. Nam Wa wajhahu dan rojahnya. Nam Ini yang digambarkan di sini cara bertayamum. Di dalam hadis ini sesungguhnya ada banyak faedah. Kita hanya memetik sebahagian kecilnya saja. Yang pertama di antaranya Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah di sini mengenai bagaimana para sahabat mereka khidmah kepada Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sehingga bersedia dan siap diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus safar meninggalkan tempat tinggalnya kata Amar bin Yasir ba'asani Rasulullah fi hajatin Rasul mengutusku untuk suatu keperluan Kemudian yang kedua adalah di sini faedah yang kedua. Amalannya orang yang bersungguh-sungguh dan dia keliru dengan sebab ilmu belum sampai kepadanya, ini dimaafkan. Enam Orang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maknanya dia itu ingin ngaji belum sampai ilmu kepadanya, aduh, kayaknya seperti ini. Sehingga dia salah, maka ini dimaafkan. Adapun orang yang bodoh dengan sebab keteledoran dan keengganan dia mencari ilmu agama beserta kemudahannya mencari ilmu, ini dikhawatirkan tidak diberikan uzur sebagaimana dirinci oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin dalam syarah Kashfu Syubuhat. Apalagi orang yang sengaja berpaling menolak belajar ilmu agama. Nah, bodohnya dia tidak diakui. Nah, barakallahu fikum. Orang yang bersungguh-sungguh mencari al-haq ketika dia beramal keliru dengan sebab belum tahu dimaafkan. Kapan itu? Ketika kisah ini yaitu ketika itu Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi bersama Umar bin Khattab untuk suatu keperluan dan keduanya mimpi basah. Lillah hikmah baligho Allah yang memiliki hikmah yang maha tandas. Maka Umar berprinsip, loh kalau junub wajib mandi, kalau tidak mandi berarti masih hadas. Kalau begitu, kalau sholat dipaksa-paksa sholat, sah apa enggak? Tidak sah. Maka Umar tidak sholat. Umar tidak sholat. Adapun ya, Amar bin Yasir tadi lihat. Oh demikian ya, sudah. Tamarruk. Nah, guling-guling kayak binatang tadi. Sudah, setelah itu sholat beliau. Pulang ke kota Madinah bercerita kepada Nabi Nabi tidak memerintahkan engkau wahai Umar begini, tidak. Engkau wahai ini tidak, cuma Nabi mengarahkan innama yakfika antakula biyadaika hakata. Ini faedah ketiga. Yakni Nabi mengatakan sesungguhnya cukup bagimu antakula biyadaika untuk berkata dengan tanganmu. Maka di sini kata para ulama bahwasanya yutlakul qaul alal fi'il bahwasanya ucapan itu bentuknya ada dua kadangkala ucapan dengan lisan kadangkala ucapan dengan perbuatan nah jadi di sini ada faedah bagi kita di luar hadis ini yakni jangan sampai kita menganggap di dalam kita mendidik anak-anak kita adalah cukup dengan lisan saja. Nah, kadangkala orang tua padahal saya sudah ngomongi bola bali, anak saya begini, begini, begini, jangan begitu, begitu, begitu, tapi kok ya angel. Begitu siapa yang mendidik? Ternyata orang tuanya yang mendidik orang tuanya lisannya kau sholat jamaah, kamu ngaji, kamu baik dan sebagainya. Ternyata orang tuanya mendidik dengan lisanul hal, dengan lisan perbuatan dia. Tidak pernah mengaji, tidak pernah sholat jamaah. Berarti ya ini sama saja wulangan wong tua. Lah ini, barakallahu fikum. Karena Rasul mengatakan antakula biyadaika hakata sehingga demikian pula diri-diri kita. Jangan sampai kita menganggap, ah saya kan bukan da'i. Berarti kalau saya ngaji, ya sudah sing penting saya bukan orang yang mulang, saya mau berbuat apa saja terserah, tidak. Karena sesungguhnya perbuatan kita semua adalah hakikatnya seolah-olah kita sedang mengajari orang lain. Ini loh begini. Orang melihat, oh itu orang yang sholat. Kalau orang sholat, terus perbuatannya begini enggak. Sehingga jangan sampai kita membuat celah bagi setan untuk mencela diri-diri kita. Nah, bagaimana kata orang? Ya mending aku ora sholat tapi kan tidak begini dan begitu. Daripada sholat ternyata berbuat jelek. Lihatlah. Barakallahu fikum, ini yang namanya kaul hal. Ucapan dinilai dari perbu perbuatan. Sehingga di sini ini yang harus kita fahami. <clears throat> Inna mayakfika antakula biyadaika hakada. Padahal cukup bagimu untuk mengucapkan dengan tanganmu. Tangan bisa bicara? Tidak bisa bicara. Namun kata Rasulullah, ucapan Nah ini. Tangan, sehingga tangan ini begini, begini, ini ucapan. Nam, hati-hati. Nam, apalagi kita sebagai orang tua. Kok anak saya nakal ya? Kenapa ya? Padahal saya sudah ngomong jangan nakal nak. Ternyata dia anaknya salah sedikit. Wah, lagi wah ya. Jadi anaknya dididik sama orang tuanya. Ini nun sewu ya, ini demikian. Artinya kita mengingatkan, kita sama-sama orang orang tua. Barakallahu fikum. Lah ini demikian. Inna maka yakfika antakula biyadaika hakada. Ini faedah ketiga. Summa daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidah. Kemudian Nabi menepukkan kedua tangannya ke bumi, ke tanah satu kali tepuk. Sudah? Kemudian summa masaha shimala yamina ala shimal. Kemudian diusapkan. Ini demikian. Nah, diusapkan, kemudian diusapkan kepada tangan dan juga wajah wajahnya. Mudah nopo gampang? Gampang tur mudah, nggih. Lah ini cara tayamum seperti itu. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan di nomor hadis 347. Imam Muslim mengeluarkan nomor hadis 368. Maka marilah kita sedikit masuk lebih dalam memahami tentang hukum-hukum terkait dengan tayamum. Maka di sini telah kita ketahui yang namanya tayamum adalah barakallahu fikum bertoharoh dengan turab. Nah, bertoharoh dengan turab, dengan so'id. Apa yang dimaksud dengan turab ataupun so'id di sini? Nah, apakah semua tanah, semua debu? Jawabannya dipersarahkan di sana yakni debu atau tanah yang suci. Debu atau tanah yang suci. 6. Allah Ta'ala berfirman di dalam dua tempat dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 42 Dan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 Fatayammamu so'idan tayyiba maka bertayamumlah dengan dan dengan so'id debu toyiba yang suci berarti harus yang suci sebagai misal ada di sini tanah debu namun ternyata karena orang tidak mengenal adab dan tata kerama ternyata kalau kita cium ada aroma bekas untuk buang kotoran. Ada mungkin demikian kan? Boleh kita tayamum di situ? Tidak boleh karena itu nah najis. Ini. Karena itu nah najis. Ini barakallahu fikum. Berarti di sini mari kita lihat keterangan para ulama. Diterangkan, ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan debu tadi? Maka diterangkan as itu wajhul ardi turaban kana au ghairah. Yang namanya sa'id di dalam ayat sa'id dan tayyiba diterangkan dalam kitab Misbahul Munir adalah semua yang ada di muka bumi baik bentuknya tanah ataupun debu atau yang lainnya ini demikian. Adapun Said di sini <coughs> dikatakan di dalam yang lainnya bahwasanya yang namanya Said wajhul ardi qalla au kasur yang ada di muka bumi baik banyak ataupun sedikit. 6 baik banyak ataupun sedikit. Ini barakallahu fikum. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kata beliau, sini tayamum ini boleh dilakukan kata beliau Fatayamum merupakan badalut toharotil ma indal ajzi anhu syar'an. Bahwasanya tayamum ini merupakan pengganti toharoh dengan air berarti dilakukan sebagai pengganti wudhu ataupun pengganti mandi. Seorang terkena junub mau mandi ternyata nggak ada air, cukup tayamum. Seorang mati mau dimandikan ternyata nggak ada air, cukup ditayamumi. Nah, cukup ditayam, tayamumi. Lah ini tadi ini sebagai pengganti bersuci dengan air. Kalau saja mandi boleh diganti dengan tayamum, tentunya wudhu lebih boleh. Karena dia lebih ringan. Nah, fikum. Maka kata beliau, tayamum ini, kata beliau, wayanubut tayamumu, tayamumu anil ma'i fi ahwal dan tayamum ini akan menjadi pengganti toharoh dengan air dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan. Yang pertama, Iza adimal ma'u Kalau benar-benar tidak didapatkan adanya air Tidak ada air Sudah Tidak ada air Sudah mencari tidak ada. Sudah mencari, tidak ada. Berusaha membeli, tidak ada juga. Nah, ini demikian, tidak ada air. Baik dia mencari, tidak ada, ada air tapi harus beli dan dia mampu membeli. Maka tidak boleh tayamum. Nah, kenapa? Karena masih ada air yang walaupun dibeli maka membeli dia dia membeli air untuk wudhu ketika itu atau untuk untuk mandi wajib, hukumnya wajib. Hukumnya wa, wajib. Nah, yang tadinya boleh beli, boleh tidak, karena dia mau sholat ternyata sudah hadas, maka beli air tersebut adalah wajib. Barakallahu fikum. Lah ini, enam, <coughs> ini yang pertama, betul-betul tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah An-Nisa 42 dan Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, Falam tajidu ma'an fatayammamu. Engkau tidak mendapatkan air sama sekali. Fatayammamu, maka bertayamumlah. 6. Sama saja apakah tidak mendapatkannya fil hadar di tempat tinggal sendiri au fis safar atau dalam perjalanan jauh. 6. Dan dia telah berusaha mencarinya falam yajidhu dan tidak mendapatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabkhin apabila ada bersamanya air. Memiliki air, namun ini merupakan persediaan yang dia butuhkan untuk minum atau masak. Musim terang kemarau panjang. PDAM enggak ngalir, sungai kerontang, sumur sat. Nah, nyari juga beli enggak ada. Ini misalnya demikian ini bagaimana ini? Kalaupun harus nunggu itu dikirim. Adanya misalnya lima jam berikutnya baru ada sampai. Sebagai misal, ini sholat duhur. Demikian ya. Kita ada di rumah air. Berapa? Ya lumayanlah setremos. Kalau untuk wudhu bisa enggak air satu tremos satu setengah liter? Cukup bahkan lebih. Wudhu dua orang cukup. Nah, kalau ditirit tapi ternyata persediaan untuk makan atau sejeligen lah yang 10 liter. taruh lagi. Ya. Tapi ini adalah persediaan untuk minum dan juga untuk masak. Kan ada air. Nah ya. Maka yang seperti ini kata Syekh patokannya falau tatahhara minhu la adarra hajatahu. Kalau Seandainya dia gunakan air tersebut untuk berwudu, untuk bersuci, maka niscaya akan memudorotkan kebutuhan yang ada pada dia. Dia akhirnya enggak minum, mati kelaparan, kehausan, nah, seterusnya. Maka yang seperti ini ya khawful atosha ala nafsi yang mana orang tersebut sangat khawatir kehausan pada dirinya au atasa ghairihi min adami atau anak keluarganya yang lain kehausan nantinya au bahimatin muhtaramaini atau binatang ternak yang dia muliakan maksudnya dimuliakan oh ini tunggangan saya nah akan kehausan dan seterusnya maka yang seperti ini dia tayam tayamun nah karena apa ada air namun persediaan minum persediaan mah masak nah barakallahu fikum yang ketiga, dibolehkan tayamum atau menggantikan tayamum menggantikan حركة tidak mampu menggunakan air dengan sebab sakit. Sakitnya apa? Sakit stroke dan tidak bisa bergerak. di kasur. Nah, kira-kira kalau ada air ini dia nggak merasakan dingin Dan tidak malah setruknya lama sembuhnya sudah setruk sudah jadi mati artinya badannya demikian nah ini wajib sholat enggak setruk tergeletak di kasur terus jadi rumatan lah orang rumah set tetap wajib sholat tidak wajib sholat selama akalnya masih berfungsi jadi kapan seorang wajib sholat? Muslim akalnya masih berfungsi. Walaupun mungkin tinggal kedep-kedep saja. Lisannya masih bisa bicara, akalnya berfungsi. Tetap dia wajib sholat. Tetap wajib. Lo wudhunya bagaimana? Lah inilah di sini. Kalau dia orang yang jenisnya seperti ini, laisa indahu man tidak bisa bergerak, satu tidak ada orang yang mewudukan dia. Nah, mungkin ada putranya, tolong aku agak sholat diwudu kena disit. Nah sudah, tapi anaknya itu, ini, nah bisa kan? Sudah wajahnya sama anaknya di, nah atau orang yang membantu dia sudah, tangannya dicuci sama anak anaknya. Nah sudah, terus ini di sudah kakinya dicuci sama anaknya. Berarti diwudu, wudukan. Paham ini ya? Jadi demikian, tidak terus langsung taya Tidak ada yang mewutukan dan yang ketiga wa khafa khurujal waqti. Kuatir kalau nanti hilang selesai waktu so, sholat. Zuhur. Jam loro belum ada yang datang. Jam tiga belum ada yang datang. Kayaknya gimana ya? Aduh saya khawatir. Mbok nanti sampai jam tengah empat belum ada yang datang. Sudahlah Akhirnya dia tayamum. Nah sekarang tidak ada yang mentayamumkan. Bagaimana? Ya sudah dengan niatnya dia. Kan tadi sudah cuma gini. Paling makan, melihat, ngendika. Akalnya berfungsi. Ada nggak yang sampai separah seperti itu? Ada. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak orang stroke. Nge. Nah ini demikian. Oh jadi ternyata wajib sholat. Nggih wajib sholat. Dijaga wajib so, sholat. Berarti kalau yang separah itu wajib sholat, bagaimana yang lebih ringan? Berarti wajib Berarti tidak ada alasan kulo sakit syariat niku mudah. Tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring. enam, Ke samping kanan, kalau tidak mampu ya dengan terlentang. Apa yang mudah bagi dia? tidak mampu bergerak maka dengan matanya saja yang penting berpikir fikum artinya di sini tadi kalau orang tersebut tidak ada yang membutuhkan dia maka dia bertayamum yang kelima Idza khafa burdan bistimalil ma wa yajid ma yusakhinuhu bihi. Apabila orang tersebut takut dengan kedinginan yang sangat dengan sebab air. Dingin tadi, gigil, demam, malah gitu ya. Sudah menggunakan air. Uh, ini khawatir. Nanti malah tambah menggigil, tambah demam maka walam yajid man yusakhinuhu dan tidak didapatkan enam alat ma yusakhinuhu alat yang untuk menghangatkan air apa yang cop listrik itu nggak ada kompor nggak air tidak bisa dihangatkan ya maka tayam mama wasfasolla maka dia boleh bertayamum dan sholat nah Mungkin muncul pertanyaan loh, nopo angsal wudhu kali toyanget? Ya nah, jawabannya boleh. Sah nopo mboten? Sah. Ya, jawabannya sah. Duh, kok bisa? Kalau Anda mandi junub saja boleh dengan air hangat ya. Ya apa enggak? Ya. Kalau Anda mengharapkan di monggo esok-esok ya mandi junub dengan air dingin gigil sudah nah sudah hanya itu masakan ya artinya lah itu saja sah apalagi wudhu nah itu sah lah terus bagaimana wow, ini makruh nah, itu munculnya adalah sebagian madhab yang di sana dahulu ada air musyammas air musyammas itu air yang dijemur di matahari ember dijemur di matahari supaya anget ya kan setelah anget dipakai wudhu lah ini sebagian menganggap ini bisa menimbulkan penyakit kulit penyakit kulit yaitu jadi berpolang-paleng nah, demikian sebagian peranggapan seperti itu setelah diteliti para ulama ternyata ini tidak pada semua wilayah air musyammas itu yang bisa menimbulkan kayak gitu pada iklim yang di sana memang perubahannya signifikan. Seperti daerah yang ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas bisa mencapai 50 derajat. Kalau musim dingin bisa min 4, min 5. Lah kalau sudah min ini musim dingin, tadi airnya dipanaskan di mata lah ini bisa berbahaya. Nah, sebagaimana coba jenengan pergi ke Dieng ngejur kopi, jur wedang godok, langsung dingin, langsung berani minum. Tapi sekali minum turun baru di Karangkobar babak tulisannya. Ya. Ada tadi, ya. Artinya demikian pula lah yang seperti ini yang tadi. Nah, bukan hukum secara umum. Adapun air hangat boleh karena tidak membahayakan bahkan bermanfaat bagi orang yang kalau dia mudorot dengan menggunakan air ini. jadi oh kalau begitu alasannya niki asrap gitu godok nah keadaan-keadaan kapan bertayamum boleh menggantikan itu insyaallah ini demikian adapun pembatal-pembatal tayamum sebagaimana pembatal-pembatal wudhu ditambahkan kalau orang tersebut mendapatkan adanya air atau hilang alasan untuk tidak menggunakan air nah, maka batal tayamumnya ini <coughs> yang mudah kita pelajari di sore hari ini dan ini merupakan pelajaran yang sangat ringkas dan sungguhnya di sana masih banyak perincian-perincian kejadian demi kejadian dan juga barakallahu fikum eh, rincian-rincian dari para ulama yang tidak cukup bagi kita mempelajarinya sehari dua hari namun kita berusaha belajar tahap demi setahap yang barang siapa menginginkan perincian yang lebih dalam maka kembali kepada kitab-kitab fikih dan juga membutuhkan waktu yang panjang untuk Anda bersabar mempelajarinya. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Mungkin kita ngambil 2 menit ya Pak Wasis, boleh? Atau cukup? Cukup, nih, cukup karena sudah waktu masuk bisa, maka kita cukupkan tidak ada tanya jawab malam hari ini. Sallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa tubilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh